الحمد لله الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه بإحسان إلى يوم الدين وبعد Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak-bapak dan Ibu sekalian, pendengar Radio Roja atau pemirsa Roja TV dimanapun Anda berada. Tidak ada kata yang pantas untuk kita tuturkan pada malam hari ini kecuali kata demi kata yang kita rangkai untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita. Salawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada kedua kita, uswah hasanah kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta para keluarga, ahlul bait, sahabat dan orang-orang yang istiqamah berjalan di bawah naungan sunnah beliau sampai hari kiamat kelak. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan kali ini kita akan sejenak mengistirahatkan kajian adab kita dan beralih ke sebuah pembahasan yang perlu kita ketahui. Salah satu kunci kesuksesan para ulama salah satu kunci kesuksesan para aulia dalam beribadah kepada Allah, dalam beramal saleh, dalam beristiqamah. Kunci yang disampaikan oleh banyak tokoh-tokoh besar sebagaimana disampaikan oleh Ja'far bin Muhammad di hadapan Sufyan ats Begitu juga disampaikan oleh Abbas bin Abdul Muttalib Disampaikan juga oleh Abdullah bin Abbas Dan pun dinukilkan oleh Imam Ibn Qudamah dalam kitab beliau Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita ambil salah satu contoh dari nasihat-nasihat para ulama yang nama-namanya baru bin Abdullah beliau pernah menyatakan la yatimul ma'rufu illa bi thalathi khisal kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga sifat kebaikan itu tidak akan sempurna تعجيله وتصغيره وستره yang pertama disegerakan dan yang kedua dikerdilkan dan yang, yang ketiga dirahasiakan disegerakan. Yang kedua, dikerdilkan. Dan yang ketiga, disembunyikan atau dirahasiakan. Diriwayatkan juga ini adalah nasihat yang dituturkan kembali oleh anak beliau Abdullah bin Abbas. Dan nasihat ini juga yang disampaikan oleh Ja'far bin di hadapan Sufyan Ats-Tsauri. Allah. Nasihat yang diberikan kepada Al-Imam besar Sufyan Ats-Tsauri. Ja'far menyatakan ya Sufyan, wahai Sufyan Ats-Tsauri, la yatimul ma'ruf illa bi thalatha. Kebaikan tidak akan sempurna kecuali dengan tiga sifat atau tiga hal, tiga pendamping. Bitakjilihi dengan disegerakan watasgirihi dikerdilkan wasyukrihi namun ada perbedaan sedikit pada sifat yang ketiga Ja'far Muhammad mengatakan dengan diiringi rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Riwayat ini dikeluarkan oleh Bayhaqi dalam Syu'abil Iman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan singkat kali ini Kita akan membahas satu dari tiga kunci sukses tersebut Kunci yang dilupakan banyak orang Yaitu menghadirkan ibadah yang telah kita kerjakan Ini kunci sukses Jika kita ingin mendapatkan kebaikan secara sempurna jika kita ingin istiqamah di atas kebaikan Bukan hanya mengerjakan amal soleh satu dua kali Atau satu dua minggu atau satu dua bulan Jika kita ingin tetap eksis dalam mengerjakan amal ibadah Kuncinya ada di hadapan kita pada malam hari ini Ulama menyatakan kita harus punya sifat senantiasa mengkerdilkan amal ibadah kita harus memiliki pandangan mengecilkan amal ibadah kita menganggap amal ibadah kita sebanyak apapun sehebat apapun tidak ada apa-apanya kita harus merasa bahwa amal ibadah yang kita lakukan selama ini masih jauh dari cukup apalagi sempurna kita harus meresapi bahwa kita hanya mengerjakan amalan-amalan yang kecil dibanding wali-wali Allah yang lain. Kerdilkan setiap amal ibadah yang kita kerjakan. Sebanyak apapun sholat-sholat sunnah kita. Seistiqomah apapun kehadiran kita ke masjid untuk mengerjakan sholat lima waktu sepanjang apapun kiamulen kita tanamkan di benak kita bahwa yang baru saja kita lakukan hanyalah sebuah sholat malam yang pendek dan singkat sehebat apapun puasa kita hadir sebanyak apapun infak, sedekah, wakaf dan harta yang kita berikan fisabilillah untuk orang-orang kecil, untuk fakir miskin, untuk anak yatim, untuk dakwah ilallah. Pandang sukses jika kita ingin istiqomah. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Para ulama menjelaskan tentang keuntungan dan keutamaan yang akan kita dapatkan jika kita memiliki sifat Yang pertama kata para ulama bahwa yang harus kita camkan sifat seperti ini adalah sebuah hakikat yang sebenarnya bukan hanya sekedar sugesti. Maksudnya apa Pak Ustaz? Maksudnya pada hakikatnya ibadah kita memang sedikit. Jadi ini bukan sekedar doktrin Bukan sekedar dogma yang kita masukkan ke dalam hati kita Bukan hanya sekedar sugesti Untuk memotivasi kita semangat beramal Namun sejatinya memang amal ibadah kita sedikit. Sejatinya itu apa yang kita lakukan tidak banyak. Karena kita makhluk yang lemah. Bukan Allah berfirman dalam surat An-Nisa ayat 28, "Wa khuliqal insanu dha'ifa." Dan manusia diciptakan dalam kondisi lemah dan makhluk yang lemah itu hanya bisa memproduksi amal-amal yang kecil. Karena kita lemah. Ibadah kita tidak ada apa-apanya. Jadi aneh jika kita menganggap amal kita sudah luar biasa. Amal ibadah kita segunung Anda itu hanya makhluk yang lemah Dan pihak yang lemah itu tidak produktif Bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Isra ayat 85, "Wa ma utitu minal ilmi illa qalila." Dan tidaklah kalian diberikan ilmu kecuali sedikit. Ilmu kita sedikit, sedangkan kita tidak mungkin beramal tanpa ilmu. Ingat ucapan al Imam Al-Bukhari, "Al-ilmu qabla al-qawli wal-amal." Ilmu terlebih dahulu sebelum berbicara dan beramal. Artinya, kalau ilmu kita sedikit, maka amal kita pun juga sedikit. Karena amal tanpa ilmu diterima apa tidak? Tidak diterima. Wala taqfu ma laisa laka bihi ilm. Allah berfirman dalam surat Al-Isra ayat 36 dan janganlah Anda mengikuti sesuatu yang Anda tidak tahu ilmunya. Amal kita sangat tergantung dengan ilmu kita. Ketika kita tidak tahu tentang sholat sunnah subuh dua rakaat, maka kita tidak akan sholat sunnah subuh dua rakaat. Iya apa tidak? Ketika kita tidak tahu tentang puasa sunnah Senin Kamis, maka jangan harap kita puasa Senin Kamis. Apabila kita tidak tahu bagaimana memuliakan tamu, maka kita akan berantakan ketika tamu datang kepada kita. Amal kita sangat tergantung dengan ilmu kita dan ilmu kita Allah firmankan wa ma minal ilmi illa qalila dan kalian tidak diberikan ilmu kecuali sedikit maka ilmu yang sedikit hanya akan melahirkan amalan yang sedikit lalu apa dasarnya anda berbangga dengan amalan anda dalam konotasi yang negatif lalu apa dasarnya anda mengungkit mungkin amalan anda mau amalan anda sedikit kok ini bukan sugesti ini hakikat kita baik yang berbicara maupun yang mendengarkan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Belum lagi jika kita bandingkan dengan amalan-amalan hamba-hamba Allah yang lain. Berapa lama sih kita tahajud setiap hari? Jika kita merasa kita sudah melakukan sesuatu yang besar di hadapan Allah Sedangkan di luar sana banyak sekali hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang mengerjakan salat hanya 3 jam, 4 jam, 5 jam. Ada. Dan riwayat masalah ini banyak. Berapa kali sih hataman kita? Juga kita merasa amal kita sudah banyak. Maka kita menghatapkan Al-Quran bukan seperti Abdullah bin Amr bin As menghatamkan Al-Quran yaitu setiap tiga hari sekali. Itu pun setelah diarahkan oleh Nabi kita SAW karena sebelumnya beliau menghatamkan Al-Quran sehari sekali. Sekarang coba tanya diri kita, berapa kali khatamkan Al-Quran kita dalam seminggu? Gak ada apa Lalu apa alasannya Anda merasa diri telah melakukan banyak hal di dalam Islam? puasa sunnah kita. Seperti apa sih puasa sunnah kita? Apakah kita berpuasa sunnah seperti Abdullah Abdullah bin Amr bin As yang senantiasa dari muda sampai tua selalu istiqamah puasa Nabi Daud? Kita tidak seperti itu. Dan apa alasannya kita merasa bahwa ibadah kita banyak? Kalau kita berada ke ibadah harta, berapa ratus juta yang telah kita sumbangkan untuk Allah dan Rasulnya? Kamu bandingkan dengan Sa'ad bin Abi Waqas Ketika beliau ingin menginfakkan Dua per tiga hartanya Namun dilarang oleh Nabi SAW Lalu, lalu setengah hartanya Dilarang oleh Nabi SAW Lalu sepertiga hartanya Baru diizinkan oleh Nabi SAW Sepertiga harta dari orang yang sangat kaya Seperti Sa'ad bin Abi Waqas Dalam hadis Bukhari. Bukhari sebagaimana dilakukan Umar bin Khattab radhiyallahu taala sehingga kita merasa sudah berbuat banyak untuk dakwah berbuat banyak fisabilillah setengah harta palingnya kita infakkan cuma satu persen dua persen tiga persen jangan lihat angkanya jangan lihat digitnya tapi persentasi pernahkah kita memberikan 50% kekayaan siapa melakukannya Maka kalau anda pernah memberikan setengah harta anda Anda pernah melakukan apa yang dilakukan Abu Bakar Siddiq Seluruh harta yang diberikan untuk Allah dan Rasulullah Allah. Kita memang sedikit Harus diakui Ibadah kita sedikit tidak ada apa-apanya ada pimpinan bin Rabah Ammar bin Yasir Yasir atau Sumayyah enggak paling kita dicela orang difitnah orang hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. memang amal ibadah kita sedikit jadi jangan berpikir bahwa kita terlalu besar Hal yang banyak Ini hakikat Bukan hanya sekedar sugesti Bukan hanya kata-kata mutiara untuk memotivasi Amal ibadah kita sedikit Maka kerdilkanlah Kerdilkanlah Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. melawan makhluk Allah yang sesama manusia saja kita mungkin urutan yang keberapa miliar begitu kalau mau di ranking dari wali-wali Allah hamba-hamba Allah para ahli ibadah para ulama belum lagi jika kita bandingkan dengan makhluk Allah yang bernama malaikat kita tahu bersama dalam hadis yang sahih Di antara masyarakat adalah Al-Imam Al-Bani dalam silsilah hadis sahihah bahwa malaikat akan datang pada hari kiamat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala dan mereka menyatakan di hadapan Allah subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik maha suci engkau ya Allah kami gagal beribadah kepada engkau dengan ibadah yang maksimal ibadah yang sejati ma'abadnaka haqqa ibadatin kami akui kami telah gagal beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah dengan ibadah yang sejati dengan ibadah yang maksimal siapa mengatakan malaikat siapa mereka hadirin sekalian mereka adalah makhluk-makhluk yang Allah firmankan dalam surah Al-Anbiya ayat 20 yusabbihuna al-laila wan nahar la yafturun mereka senantiasa bertasbih siang dan malam tanpa ada rasa jenuh tanpa ada rasa bosan jadi hamba Allah Yang senantiasa bertasbih Senantiasa berzikir Jam demi jam Menit demi menit Detik demi detik Siang dan malam Datang kepada Allah pada hari kiamat Dan menyatakan Subhanaka ma'abadnaka haqqa ibadatik Maha suci engkau ya Allah Kami telah gagal Beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah Kalau kita menganggap amal ibadah kita besar Allah Siapa kita ini hadirin sekalian? Ya? Hamba-hamba Allah yang Allah firmankan dalam surat At-Tahrim ayat 6, la Allah ma amarahu wa yaf'aluna wa yaf'aluna ma yu'marun. Malaikat tidak pernah bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu taat pada perintah-perintah Allah. Lalu pada hari kiamat menyatakan ma'abadnaka haqa ibadati kami telah gagal beribadah kepada engkau dengan sebenar-benarnya ibadah Coba kita ingat berapa maksiat yang telah kita lakukan pada pekan ini Pada tiga hari ini Pada hari ini Lalu kita menyatakan bahwa kita telah melakukan yang besar di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa kita hadirin sekalian? Harusnya malu kita. Dan inilah sebab kegagalan kita. Ini penyakit kita. Merasa telah berkarya, merasa telah berbuat untuk Islam merasa telah memberikan sumbangsih anda siapa? malaikat saja menyatakan diri mereka gagal lalu anda mengklaim diri anda berhasil memangnya berapa jam anda berpikir setiap hari berapa maksiat yang anda lakukan pada tahun ini dua satu setiap hari kita bermaksiat lalu kita mengklaim kita telah bersumbangsi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kerdilkan amal ibadah kita jika kita ingin sukses di dunia maupun di akhirat. Karena ini adalah hakikat, bukan hanya sekedar basa-basi. Hikmah yang kedua, jika kita mengkerdilkan amal ibadah kita kita akan terus merasa diri kecil sehingga terus berbenah terus beramal karena kita merasa bekal kita belum cukup untuk berhadapan dengan Allah pada hari kiamat maka pola pikir mengkerdilkan amal akan menggenjot etos kerja kita dalam beribadah. Karena saat kita merasa apa yang kita lakukan belum banyak, masih sedikit, maka secara otomatis fitrah kita akan memacu ibadah-ibadah tersebut di hari-hari ke depan. Karena kita merasa kita belum berada di zona aman Maka kita akan memperbanyak sholat lagi Zikir lagi Salawat lagi Kita akan tambah lagi puasa-puasa sunnah kita Kita akan genjot bacaan-bacaan Al-Quran kita Kita akan lebih semangat lagi pergi ke masjid kita akan semakin berusaha mendatangi dan duduk di majelis-majelis ilmu karena yang kita kumpulkan selama ini belum banyak dan inilah kunci sukses para orang-orang soleh sebelum kita para nabi dan rasul dan inilah alasannya mengapa para ulama mengatakan ditasgiri kerdilkan amal anda maka anda akan sukses di dunia dan di akhirat. Karena dengan mengkerdilkan kita akan berbenah, kita akan beramal. Tapi kalau kita merasa sudah full tank seperti air yang ada di gelas ini, kalau kita merasa air di gelas ini sudah penuh maka kita tidak akan menuangnya kembali tidak akan kenapa karena penuh sudah nggak perlu ditambah Mas, saya tambah ya airnya di gelas Mas. Oh enggak Mas, ini udah penuh, nggak perlu ditambah lagi. Begitu juga ketika kita merasa kita sudah berkarya, kita sudah berjasa, kita sudah melakukan hal-hal besar, sudah santai. Udah kok, permukaan sudah cukup. Begini juga insya Allah masuk surga lah. Masa banyak-banyak. Subhanallah. terus lapar dalam beribadah Kita akan terus haus Di hadapan amal saleh Tapi kalau kita sudah merasa telah melakukan hal yang besar Selesai Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala Allah kan berfirman fastabiqul khairat maka berlomba-lombalah dalam mengerjakan kebajikan Allah menyatakan dalam beribadah kita harus berlomba layaknya seorang atlet di dalam dunia olahraga hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam dunia olahraga agar tim juara bisa juara lagi di musim berikutnya maka mereka harus punya sebuah sifat-sifat apa? Sifat haus gelar dan tidak merasa cukup dengan piala yang sudah mereka koleksi. Kalau itu bisa mereka miliki, maka mereka akan sukses di musim berikutnya. Dan itu yang berat. Karena banyak atlet atau banyak tim merasa ketika mereka sudah menjadi juara di musim yang lalu, maka sudah selesai. Mereka merasa tidak punya tantangan lagi. Mereka merasa tidak punya lawan lagi. Mereka sudah puas dan akhirnya mereka dikalahkan oleh tim-tim lain di musim berikutnya. Itu kan konsep di dalam dunia olahraga dan Allah berfirman fastabiqul khairat, maka berlomba-lombalah dalam beramal ibadah. Beramal baik. Rasa lapar terhadap ibadah itu penting. Semakin kita mampu mengelolanya, memanage nya, maka kita akan selalu bermain di tingkat atas amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi ketika kita merasa diri sudah melakukan hal besar, sudah melakukan ibadah yang sangat amat banyak, maka rasa haus pun itu hilang. Dan kalau kita sudah kehilangan rasa haus dan rasa lapar, kira-kira mau nambah lagi nggak? Makanan kesukaan antum apa pak? Makanan kesukaan antum? Kok bingung sih? Kan nggak perlu pakai ayat Quran jawabnya. Hah? Makan kesukaan tuh Nasi padang. Yang lebih spesifik nasi padang kan banyak. Ada kepala ikan kakap, ada tunjang, ada ayam pop. Hah? Kebuli, pakai kebuli. Ketika hadirin diberikan satu porsi nasi kebuli dan kita sangka, kita santap dengan rasa lapar di dalam diri kita. Habis nggak piring pertama? Habis sampai piring-piringnya habis. Lalu kita disodorkan piring yang kedua. Kita lahap lagi, habis. Lalu kita disodorkan piring atau sepiring nasi kebuli ketiga. Dan pada saat itu kita sudah merasa kenyang. Kira-kira kita makan tidak nasi kebuli itu? mentok-mentok bungkus itu kalau boleh dibungkus tapi kalau tidak di, kalau tidak boleh dibungkus sudah nggak kita makan lagi padahal di piring yang ketiga ini daging kambingnya lebih banyak kalau di piring pertama tulang semua tapi ketika kita makan dengan perut lapar habis saja tuh piring kedua tulang semua plus satu daging sepotong daging habis karena masih lapar di piring ketiga itu daging semua tapi udah kenyang atau makan tidak ini daging semua loh enggak kenapa pak udah kenyang Ustaz nah begitu juga ketika kita beribadah padahal amal ibadah kita yang sebelumnya ini nggak ada apa-apanya nih ya tahajud sekedarnya baca Quran kalau sempat. Tapi ketika kita merasa sudah melakukan yang terbaik, sudah melakukan hal besar, akhirnya kita merasa kenyang, maka amal ibadah yang di depan mata kita itu tidak akan kita kerjakan. Karena kita sudah merasa kenyang Padahal justru kalau ditimbang-timbang Keutamaan ibadah yang di depan kita Lebih besar daripada yang sebelumnya Karena sudah merasakannya. kenyang dijelaskan oleh para ulama agar sebanyak apapun amal yang kita kerjakan kita terhindar dari sifat ujub ini mengerikan ini menakutkan bagaimana tidak menakutkan Al-Imam al Bayhaqi dalam Syu'abil Iman membawakan sebuah hadis laulam <clears throat> laulam takunu tudhnibun lakhiftu alaikum ma huwa akbar min dzalika al-ujubul ujub kalau kalian tidak berdosa aku khawatirkan kalian terjatuh ke sebuah kesalahan yang lebih parah daripada dosa-dosa tersebut apa kesalahan itu? ujub ujub ujub merasa bahwa amal ibadah yang kita lakukan ini gara-gara saya karena saya pantas, saya hebat, saya luar biasa, saya super. Itu fatal. Dan Nabi mengatakan itu lebih berbahaya daripada dosa-dosa kita yang biasanya. Dan ini yang diwati-wati para ulama ketika membahas masalah ini. Ujub ini mengerikan. hancur semuanya bukankah pasukan umat Islam dikalahkan di fase pertama perang Hunain karena ujub dalam surat At-Taubah ayat 25 Allah berfirman laqad nasarakumullahu fi fi mawatin katsira wa yawma hunain id a'jabatkum kathratukum Sesungguhnya Allah telah menolong kalian di berbagai macam peperangan dan ingatlah apa yang terjadi di perang Hunain ketika sebagian kalian ujub dengan banyaknya pasukan kalian satu pasukan kalah siapa yang ujub hadirin Nabi Muhammad gak mungkin Abu Bakar gak mungkin sebagian pihak dan itu orang-orang yang baru masuk Islam di pembukaan kota Mekah mereka mengatakan lan nughallabal yawma an kafrah, kita nggak akan kalah pada hari ini karena banyaknya pasukan kita. Lupa bahwa selama ini yang membuat mereka menang siapa? Allah. Nah, wujud yang terjadi karena mis, karena khilaf yang dilakukan segelintir orang membuat satu pasukan kalah di fase awal perang Hunain. Satu pasukan yang di dalamnya ada Abu Bakar As-Siddiq, ada Umar, ada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Kalau pasukan yang di dalamnya ada Nabi bisa kalah di fase awal gara-gara ujub. Yang beliau lakukan tidak, bukan yang beliau lakukan, tapi sebagian pihak kalau bahasa kita sekarang oknum dalam masalah ini karena khilaf. Bagaimana dengan kita? Hancur dunia akhirat Hati-hati masalah ini Makanya hadirin Dengan mengkerdilkan amal Kita tidak akan merasa menjadi orang yang berjasa Ini penting Kalau kita sudah menjadi orang Atau kalau kita sudah merasa menjadi orang yang berjasa Pihak yang berjasa di balik tersebarnya sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di balik berkembangnya dakwah. Dakwah ini maju karena saya yang mengisi kajian. Allah Akbar. Habis kita. Dan inilah penyakit banyak pihak. Oh, dulu mah yang yang, yang datang kajian sedikit, tapi setelah kita yang mega, kita buat konsepnya, akhirnya kajian semarak. Ah, ini ujub hadirin yang dirahmati oleh Allah pernah merasa berjasa kita ini nggak dibutuhkan oleh Allah kita tidak dibutuhkan Allahus Samad apa arti Samad yang tidak butuh siapapun dan di waktu yang sama semua pihak butuh kepadanya jadi jangan pernah merasa berjasa makanya kerdilkan apa yang anda lakukan ini gara-gara merasa diri merasa diri telah melakukan hal besar merasa diri sudah berkarya merasa diri telah beramal merasa diri telah berjuang, merasa diri telah mengeluarkan ratusan juta rupiah atau mungkin miliaran, akhirnya merasa diri berjasa, hancur dengan ujub, al-ujubul ujub. Tapi kalau orang yang mengkerdilkan amal, tak akan dia ujub. Tidak akan merasa diri berjasa oh, Bukan saya Itu ustadz ustadz yang lain lah Kalau saya mah ada apa-apanya kalau saya masih harus banyak belajar kan begitu. Kalau kita jadi jamaah yang menyebarkan ini bukan saya, saya kan cuma jamaah aja Ustaz. Bukan saya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah, kerdilkan apa yang sudah kita lakukan. Maka kita tidak akan merasa menjadi orang yang berjasa di balik kesuksesan di dalam ibadah di dalam dakwah, di dalam amalan, di dalam sebuah media dakwah, di dalam sebuah pondok pesantren atau sekolah yang islami dan lain seterusnya. Jangan pernah merasa melakukan hal besar. Kecilkan, kecilkan dan kecilkan. Kerdilkan, kerdilkan dan kerdilkan sebesar apapun amalan kita tersebut. Hikmah yang keempat Dengan mengkerdilkan amal Kita tidak akan mudah mengungkit amal ibadah kita Kita akan dijauhkan dari sifat suka mungkit Dan itu fatal Ingat surat Al-Baqarah ayat 264 Ya ayuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha wahai orang-orang yang beriman janganlah kalian hilangkan pahala sedekah kalian dengan mengungkit-ungkitnya atau dan menyakiti perasaan yang yang menerima pemberian tersebut mengungkit-ungkit bisa menghancurkan pahala amal ibadah kita Ketika seseorang merasa telah menyumbang dengan sumbangan yang besar Dia akan rentan mengungkitnya khususnya ketika dia kecewa dengan sikap orang yang ia berikan tersebut Ketika kita merasa telah mengajarkan sunnah Dan kitalah dan itu adalah hal besar maka ketika kita dikecewakan oleh jamaah kita kita rentan mengungkit perbuatan kita atau taklim kita selama ini pada saat kita merasa sudah membantu dakwah lalu mungkin ada hal yang tidak serap yang kita lihat kita rentan mengungkit-ungkitnya ketika kita merasa kitalah yang mengarahkan teman kita atau sahabat kita sehingga dia mengenal sunnah Nabi SAW ketika dia melupakan kita kita akan rentan mengungkit-ungkit amal ibadah kita akhirnya apa la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha amal ibadah kita hancur selesai beda dengan orang yang merasa amalan dia kecil nggak akan mungkin Iya enggak orang yang mungkin itu Eh, ada tidak orang yang membuat hal kecil lalu diungkit-ungkit? Yang berpotensi ngungkit yang nyumbang 3 miliar atau yang nyumbang 3 ribu rupiah? Hah? Ya 3M lah. Ada orang nyumbang masjid 3 ribu hari gini nyumbang 3 ribu terus diungkit-ungkit. Ya Allah nggak punya perasaan tuh orang. Ada cuma nyumbang 3 ribu terus ada ngungkit. bangkit itu karena merasa diri melakukan hal besar Ini yang perlu kita camkan Kalau kita melakukan hal kecil nggak akan kita ungkit nggak akan malu lah Malu-maluin Malu-maluin haram kita tidak akan ceritakan, nggak akan kita ungkit. Simpel saja analogi sederhana ya. di dunia liburan. Ketika misalnya antum liburan kemarin atau misalnya ada orang pada saat liburan kemarin umroh habis umroh lalu pergi ke Turki misalnya. Lalu habis pergi ke Turki, pergi lagi ke Mesir, ke Kairo, misalnya dia keliling-keliling lah. Kira-kira orang seperti itu pulang ke tanah air bisa mingkem nggak? Atau dia akan cerita pengalamannya? Dia akan cerita pengalamannya. Dia akan cerita pengalamannya. Kenapa? Karena dia baru saja menjalani liburan yang besar bagi dia Apalagi pertama kali ke Turki Pertama kali umrah Pertama kali ke Madinah Dia akan cerita Tapi kalau liburan kemarin Antum hanya jalan-jalan ngitarin pasar Celengsi Kira-kira Antum cerita gak? Ya Allah pasar Celengsi doang cerita Malu lah <laughs> Alhamdulillah Kemarin saya liburan kemana pasar Celengsing. Ya aduh. Apa nggak ada bahan omongan lain? Karena kita anggap liburan itu tidak tidak besar Bahkan kalau orang maksa kita cerita, kita nggak akan cerita karena merasa liburan kita nggak ada apa-apanya, cuma ke pasar Celengsing. Ada teman kita habis ke Turki cerita kan, terus mancing. Kalau antum kemarin kemana? kita ke pasar celengsi kita bilang apa? Udah nggak usah dibahas lah, Udah, kita ganti topik aja kan begitu. Jadi nggak mau. Nah begitu juga kalau kita mengkerdilkan amal kita, walaupun orang mancing-mancing, berapa sumbangan yang kita sudah apa sudah curahkan dan sudah berikan, nggak akan kita ungkit. Malu lah nggak banyak kok. Ah, udah ganti topik aja deh. Kan seperti itu. Oleh karena itu hadirin sekalian, ini yang perlu kita camkan. Yang berikutnya, yang kelima, hikmah yang kelima. Kalau kita suka mengkerdilkan amal, maka kita akan memiliki karakter sibuk menunaikan kewajiban daripada sibuk menuntut hak. Nah, ini penting. Menuntut hak itu boleh, tapi kalau pola kita senantiasa nuntut terus, nuntut terus capek dalam hidup ini hadirin. Karena kita berhadapan dengan manusia Manusia itu lalai Manusia itu zalim Kita kecapean sendiri kalau dikit-dikit Nuntut hak Dikit-dikit nuntut hak Dan hadirin Orang yang nuntut hak Itu biasanya karena dia merasa sudah berbuat Kalau dia merasa belum berbuat Kira-kira dia nuntut haknya enggak? Enggak Kenapa buruk? atau pegawai menuntut gajinya yang belum dibayarkan perusahaan karena mereka merasa sudah bekerja selama satu bulan ini maka dia tuntut hak mereka tapi kalau ada buruh sebulan ini nggak masuk kira-kira ikut tuntut nggak nggak ikut emang saya belum ngapa-ngapain sih wajar nggak dikasih nah begitu juga dengan kita ketika kita merasa yang kita lakukan ini kerdil yang yang kita lakukan ini kecil ah, udahlah nggak usah di nggak usah dituntut lah Tahu juga saya belum melakukan apa-apa ayo nggak dikit-dikit nuntut nggak dikit-dikit turun ke jalan kan capek karena kita menganggap yang kita lakukan ini juga belum apa-apa ya wajar lah mungkin orang kasih kita seperti itu sekali lagi bukan mengharamkan tapi yang capek siapa? kita Cuma deh nikmati hidup yang cuma sekali ini deh hidup ini cuma sekali tidak ada reinkarnasi dalam Islam Rugi kalau kita pikirin hak kita terus Minta nanti hak kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Orang yang mengkerdilkan amalan cenderung tidak ngotot dalam menuntut haknya. Ada ya, ya saya juga tahu dirilah Sebagaimana dia lalai, saya juga lalai kan begitu ya. Tapi kalau kita merasa sudah melakukan sesuatu dengan sempurna, oh, kita akan ngotot terus tuh dan capek. Itu pun kalau benar sempurna. Kadang-kadang perasaan kita doang kita bekerja sempurna. Ternyata telah di, setelah diteliti, setelah diaudit, berantakan juga kerja kita. Hikmah yang terakhir hadirin yang dirahmati oleh Allah kita tidak akan menjadi pribadi yang sensitif dan mudah tersinggung ini penting dengan kita mengkerdilkan amal kita nggak sensitif dalam hidup kita nggak sensi kita nggak mudah tersinggung maksudnya apa Ustaz saya akan berikan contoh apabila ada orang yang merupakan donatur RT terbesar di komplek kita semua acara RT dia yang sumbang dia yang donaturnya ada kerja bakti dia ngasih ada e, baksos dia yang siapkan fasilitas tiba-tiba ada rapat RT dia lupa dikasih undangan akhirnya semua rapat dia nggak datang begitu dia dengar ada rapat RT dan dia tidak diundang kira-kira biasanya tersinggung nggak orang seperti itu Hah? tersinggung nggak tersinggung apa enggak tersinggung. Saya nggak dianggap apa. Selama ini kan yang membantukan saya, gitu nanti dia. Dia tersinggung. Ketika ada acara RT, dia tidak dikasih kesempatan untuk memberikan kata sambutan. Biasanya orang seperti itu tersinggung apa tidak? Biasanya di, di apa di masyarakat tersinggung apa tidak? Atau pernah ikut rapat RT gak sih? pernah Pemikirnya lama banget nah, Tersinggung apa enggak? Tersinggung biasanya Kenapa? Karena merasa sudah berkiprah Sudah membantu Sudah berjasa Tersinggung Tapi orang yang mengkerdilkan amal Enggak Kan simpel kita misalnya nggak pernah bantu setiap ada acara RT. Ketika kita nggak diminta untuk kasih kata pengantar, tersinggung nggak? Enggak, karena kita merasa nggak pernah buat apa-apa. Begitu juga dengan orang yang mengkerdilkan amal ibadahnya, dia nggak akan sensi. Begitu juga dengan orang yang mengkerdilkan bantuannya, dia nggak akan cepat tersinggung. Dia kan santai aja. Ah, yang saya kasih juga nggak ada apa-apanya kok. Biasa aja. ini kan hal yang penting Imam Syafi'i mengatakan orang yang cerdas itu al-fatinul mutaghafil. Otaknya encer dan gak sensi. Nah itu orang cerdas kata Imam Syafi'i. Gak mudah ter tersinggung. Inilah kunci kesuksesan di dunia maupun di akhirat. Maka kerdilkan amal kita. Kerdilkan amal sebanyak apapun, sehebat apapun, seberlimpah apapun. Karena itulah hakikatnya. Dan inilah yang membuat kita akan terus lapar dalam beribadah dan tidak akan berhenti. Dan kita tidak akan mengungkit, tidak akan mengungkit, tidak akan mengungkit yang akhirnya menghancurkan pahala ibadah itu sendiri. Kita tidak akan ujuk atau merasa paling berjasa yang pada akibatnya konsentrasi kita hanya nuntut hak kita terus ya tidak dan sensitif makanya suami kalau marah sama istrinya biasa bilang apa aku kan pemimpin aku kan yang nafkahin kamu taat dong perintahku tuh kan mungkin-mungkin nafkah ya itu tadi istrinya juga nggak mau kalah aku kan yang cuciin baju kamu boleh dong agak ngeyel dikit tuh kan susah kalau udah pokoknya kalau udah masa kalau udah merasa berjasa kalau sudah merasa berbuat akhirnya mungkin dan nggak ketemu saling nuntut hak suami nuntut haknya istri nuntut haknya deadlock nggak ketemu sama sekali coba diamalkan ini kunci sukses para ulama kita terdahulu ini yang bisa disampaikan Semoga bermanfaat dan insya Allah pada pertemuan yang akan datang Kita akan kembali melanjutkan kajian adab dan akhlak kita Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh